Jam'u kalimati al-muslimin Mengumpulkan, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas iman dan amal saleh. Ini sesuatu yang sangat urgent Kejayaan akan diraih dengan persatuan Kejayaan tidak mungkin dicapai dengan perpecahan dan permusuhan Barakallahu fikum. Untuk itulah Allah Azza wa Jal memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan tali Allah bersatu di atasnya dan larangan berpecah belah. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di Ali Imran 103 <clears throat> wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dengan Islam dengan tauhid dengan Quran dengan sunnah jami'an dalam keadaan kamu bersatu di atasnya Wala tafarraqu dan jangan berpecah belah ini perintah ilahi perintah Allah Subhanahu wa taala dan wasiat yang disampaikan oleh semua para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikarenakan dengan persatuan umat Islam di atas tali Allah di atas iman di atas amal saleh, di atas yang disebutkan di atas akan tercapai kejayaan mereka Bersatu akan kokoh, bersatu akan kuat, bersatu akan jaya. Dan dilarang berpecah belah dikarenakan perpecahan memunculkan permusuhan. Permusuhan melahirkan kelemahan dan keretakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam bimbingan Islam upaya untuk menyatukan umat Islam ini luar biasa. Dari dimulai dari skala yang paling kecil sampai yang paling besar. Tujuan utamanya ialah menyatukan mereka, menjadikan mereka bersatu di atas bimbingan iman tadi. Skala yang paling kecil terkait dengan pasutri, pasangan suami istri. Dalam Islam dituntut pasangan ini untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dengan bimbingan Islam, mencontoh profil rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan bimbingan-bimbingan Islam dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Sang suami menunaikan hak istri, istri menunaikan hak suami. Terwujud yang namanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menyatu. Sangat kokoh rumah tangga ini. Ini bukan perkara yang kecil. Perkara besar. Ini merupakan eh, pijakan pertama untuk bisa menyatukan semua umat manusia atau kaum muslimin di atas iman dan amal solehnya dari pasutrinya. Ketika pasangan ini pasangan yang solehah, soleh solehah, mewujudkan rumah tangga yang islami, muasyarah bil ma'ruf, berhasil menanamkan sakinah, mawaddah, warahmat tengah-tengah mereka. Ini akan melahirkan generasi generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan Islam. Generasi yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang punya iman, yang punya akidah, yang punya tauhid, yang punya amal soleh. Dari sini. Ketika bibitnya soleh dan solehah akan melahirkan bibit yang juga soleh dan solehah. Menghasilkan uh, penerus yang soleh dan solehah. Sekali yang paling kecil. Dari rumah tangga yang solehah, rumah tangga yang solehah, rumah tangga, rumah tangga dari mulai Eh, masing-masing rumah tangga akan menghasilkan eh, sebuah kampung yang soleh dan soleha generasi-generasi penerus yang rebaniyun yang soleha skala yang paling kecil pasangan suami istri kemudian ketika lahir anak diterapkan prinsip anak ini wajib berbakti kepada kedua orang tuanya konsep birul walidain Masing-masing anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Sangat erat hubungannya, sangat bagus hubungannya. Orang tua diwajibkan untuk mengasihi, menyayangi, mentarbiah, mendidik, mengayomi anaknya dengan pendidikan yang syar'i, dengan eh, bimbingan Islam. Dikasih target untuk menjadikan dia sebagai anak yang saleh dan salihah, selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sangat bagus. sekali yang ke sini Lebih luas lagi barakallahu fikum, Islam menganjurkan kita untuk memiliki sikap yang baik kepada famili-famili kita dengan konsep silaturahim menyambung hubungan kekerabatan dengan famili-famili kita. Bapak, ibu, kakak, adik, paman, bibi, ponakan dan segala macamnya itu. Silaturahim dengan konsep silaturahim maka suasananya akan bagus, menyatu. Keluarga tadi akan menyatu, keluarga yang kokoh, keluarga yang tegar dengan bimbingan Islam. Nah, persaudaraannya sangat kuat dengan bimbingan Islam. Ini lebih luas lagi, family. Lebih luas lagi barakallahu fikum terkait dengan jiran, tetangga, tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang, dekat, jauh. Dengan konsep al-ihsan ilal jiran. Berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta benda, dengan pemberian, dengan senyum, tutur kata yang baik, perilaku yang bagus, akhlak yang mulia. Ini akan menghasilkan kehidupan bertetangga yang bagus, rukun, eh, tenang, saling mencintai, saling menghormati, saling bersaudara, saling berbagi, saling gotong membantu, saling gotong royong, indah. Akan semakin kuat persatuannya. Barakallahu fikum. Sekarangnya lebih luas lagi tetangga. Lebih luas lagi barakallahu fikum kepada kaum muslimin secara umum dengan konsep ukhuwah Islamiyah. Islam menggalakkan konsep ukhuwa Islamiyah di tengah-tengah umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin semuanya bersaudara, dipersaudarakan dengan keislamannya, dengan iman dan amal solehnya. Ukhuwa Islamiyah di atas iman dan amal soleh. Luar biasa. Masing-masing menunaikan hak muslim. Hukukul muslimin, hak-hak muslim ditunaikan oleh masing-masing kita kaum muslimin. Bagus. Ketemu salam, ah, ada yang mengundang diijabai undangannya selama bukan perkara yang maksiat, ada yang sakit dijenguk, ada yang minta nasihat dinasihati, ada yang bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah, tidak akan didoakan Allah dibalas dengan yahdikumullah uslih balakum. Ada yang meninggal dunia, disolatkan jenazah dan diantarkan ke kuburannya terjalin ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat menyatukan semua umat Islam dengan ukhuwah ini. Kita, Anda, mereka semuanya muslim, bersaudara, al-muslim akul muslim, dipersaudarakan dengan Islam, dibangun di atas iman dan amal soleh. Semakin kokoh, lebih luas jaringannya. Barakallahu fikum. Terkhusus untuk pihak-pihak tertentu. Islam barakallahu fikum menganjurkan kaum muslimin untuk menghormati para ulamanya. Memuliakan para ulamanya, mengagungkan para ulamanya selaku tokoh-tokoh yang beraga, yang, yang berilmu, tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh dimuliakan, dihormati dengan cara-cara syar'i, dengan tanpa fanatik kepada mereka, dengan tanpa mengkultuskan individu mereka, namun dimuliakan, dihormati, menerima arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka sesuai dengan bimbingan syariat kita bimbingan Islam yang mulia ini semakin kuat ketika ulama bersinergi dengan masyarakat semakin kuat wabil khusus lebih luas lagi terkait dengan penguasa kita Islam memberikan bimbingan yang sangat mulia untuk menjaga persatuan bangsa dan negara dengan konsep as-sam'u wa ta'ah liwulati li, li, li, umur muslimin Muslimin diminta diwajibkan dalam Islam untuk menjadi warga negara yang mendengar, yang patuh, yang taat kepada penguasa-penguasanya yang muslim. Dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dia suka dia nggak suka, sempit ataukah dia lapang, dalam semua keadaan. Semua keadaan selama bukan maksiat kepada Allah Azza Bagaimanapun kondisi penguasanya, yang adil, yang zalim, Semuanya selama dia muslim. Itu upaya supaya bangsa dan negaranya utuh. Supaya umat Islam memiliki andil yang cukup besar menyatukan, mempersatukan bangsa dengan konsep tadi. Tidak mengenal yang namanya pemberontakan, tidak mengenal yang namanya gerakan separatis, tidak mengenal yang namanya gerakan-gerakan radikal, terorisme dan segala macamnya dikecam dalam Islam. Tidak boleh. Dengan prinsip tadi. Jadi warga negara yang patuh, yang taat, mendengar penguasanya selama bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal dan selama dia masih muslim, bukan penguasa yang kafir. Hubungan masyarakat rakyat dengan penguasa mesra. Hubungannya baik dengan konsep tadi Penguasa dianjurkan untuk betul-betul mengayomi masyarakatnya, mendengarkan aspirasi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, ila akhirnya. Sangat bagus. Ini akan melahirkan barakallahu fikum sebuah persatuan yang luar biasa. Menyatukan kalimat kaum muslimin dari mulai skala yang paling kecil, rumah tangga sampai skala bangsa dan negara. Semua dengan konsep Islam yang mulia tadi luar biasa. Kalau ini ter terwujud ikhwanamtina azakumullah, maka dengan sendirinya Islam akan jaya, kaum muslimin akan jaya, mereka akan memiliki wibawa, melahirkan berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan dunia dan akhirat di tempat mereka tinggal, di daerah mereka, di wilayah mereka, bahkan di bangsa dan negara mereka. Kokoh kuat. Akan jaya barakallahu fiikum. Ini hanya ada pada konsep Islam dengan poin-poin tadi. Ada yang hablum minallah, ada hablum minannas. Jam'ul kalimah, menyatukan kalimat kaum muslimin. Ya, melarang meninggalkan semua perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak boleh su'ubon dan yang lain-lainnya. Ini sebab yang berikutnya. Dan ini semuanya ikhwan fillah sekali lagi kembalinya kepada kita masing-masing individu rakyat individu masyarakat individu muslim di sebuah bangsa dan negara barakallahu fikum jadilah pemersatu jangan menjadi pemecah belah jadilah pemersatu jangan menjadi pemecah belah satukan kalimat kaum muslimin di atas iman dan amal soleh tadi dalam semua interaksi mereka dengan sesamanya Barakallahu fikum. Ini juga merupakan proyek besar sekali lagi untuk masing-masing kita. Di antara sebab barakallahu fikum untuk bisa meraih kejayaan umat Islam sebab yang lumayan penting dengan mengetahui sabab-sabab kelemahan kaum muslimin. Ini penting supaya umat Islam paham apa yang membuat mereka terpuruk, apa yang membuat mereka lemah, apa yang membuat mereka tidak berdaya. Supaya tahu penyakitnya, tahu sebabnya untuk dijadikan solusinya. Ini sangat penting sekali. Di zaman sekarang ini khonamtina'azakumullah banyak pihak yang mengatakan bahwasanya kelemahan kaum muslimin itu terletak pada ekonominya sehingga perlu untuk uh, perlu untuk menata dan mengembangkan ekonomi umat. Ada yang mengatakan demikian. Ada lagi yang bilang bahwasanya kelemahan keterpurukan umat Islam dikarenakan mereka tertinggal dalam urusan teknologi. Dalam bab ini masih menginduk kepada negara-negara yang lain. Dia mengatakan demikian. Macam-macam macam-macam. Sehingga solusi yang diberikan pun juga macam-macam tergantung pandangan masing-masing. Ketika ya ada yang mengatakan sebab kelemahan dan keterpurukannya adalah ekonomi, maka dia akan memberikan solusi-solusi ekonomi. Demikian seterusnya. Kita sebagai umat Islam yang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Islam yang punya iman yang punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan mencari tahu sebabnya dari bimbingan Allah dan Rasulnya karena Allah yang lebih tahu kondisi hamba-hambanya dan Rasul dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya juga tahu bagaimana kondisi nanti kaum muslimin yang menimpa kaum muslimin dalam bab ini penting kita cermati sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu taala anhu wa ardhah diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dan dia hasan atau sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan yushiku anta da'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha ini Rasul yang memberitakan dan beliau seorang sadiqul masduq yang jujur yang dibenarkan dengan wahyu. Tidak bicara melainkan dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Uma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul mengatakan hampir-hampir saja umat-umat yang lain dan muslim mereka semuanya akan bersatu padu untuk menghabisi kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan orang-orang yang kelaparan menghabisi hidangan makan di meja makannya bisa anda bayangkan ya ikhwan ada hidangan di meja ini makanan yang lezat-lezat yang enak-enak jadi lapar lagi eh, Barakallahu fikum Masya Allah di sekitarnya berkerumun orang-orang yang sudah kelaparan. Sudah kepingin makan sudah ini. Di depannya ada hidangan yang lezat. Ketika dipersilahkan kira-kira apa yang terjadi pada hidangan di meja tadi itu. Hah? Masih utuh atau kaludes Ludes bukan semata-mata ludes. Bisa jadi yang berkerumun tadi berebut untuk mendapatkannya. Rebutan. Oh, akhirnya kacau sudah habis ludes ada yang nyecer sana nyecer sini ah, gurame bakar tinggal kepalanya tinggal durinya ah, ik, eh, apalagi tadi Hi, tinggal durinya kok sudah semua dihabiskan sama mereka seperti itu yang digambarkan Nabi kita Muhammad SAW tentang umatnya nanti Umat-umat yang lain dari kalangan non-muslim itu. Mereka semuanya akan bersatu berkoalisi. Untuk menghancurkan, mencapik-capik kaum muslimin. Hampir terjadi kata Rasul. Hidangan tadi ketika dimakan ngelawan tidak Pasrah. tidak bisa ngelawan apa-apa. tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya wibawa, tidak punya apa-apa. Allah Allahumma Seperti keadaannya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang mendengarkan berita tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah pada hari itu kami ini jumlahnya minoritas wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, "La bal antum yauma idzin katsir." Tidak, Bahkan jumlah kalian kala itu sangat banyak. Mayoritas besar jumlahnya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kalian kala itu wahai umatku seperti buih yang di pinggir pantai itu. Yang diterjang oleh ombak tadi itu. Yang dibawa ke tepian pantai. Buih-buih sampah-sampah yang di pinggir pantai tadi tak berdaya diombang-ambing oleh ombak, nggak ada nilainya. Dikatakan tak berharga, bui, sampah di pinggir pantai. Allahul musta'an. Muslimnya buahnya tapi tidak punya kekuatan, tidak punya taring, tidak punya wibawa, lemah, terpuruk. Tidak bernilai, tidak berharga, nggak dianggap, dihinakan, dilecehkan, diintimidasi, ila akhirnya. Itu yang memberitakan Nabi kita Muhammad SAW. lemah. Belum menambahkan lagi wala yanza'annallahu min qulubikumul mahabata minkum. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut yang ada pada musuh-musuh kalian dari kalian. Yang sebelumnya musuh-musuh Islam sangat takut dengan kaum muslimin, segan dengan kaum muslimin, tidak lagi takut. Allah cabut rasa takut tadi. Berani dengan kaum muslimin, lancang dengan kaum muslimin. Allahul musta'an. Allah eh, Rasul menambahkan lagi, la yakdzifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan di hati-hati kalian penyakit al-wahn Al-wahnu makna asalnya adalah lemah. Semakin lemah, semakin tak berdaya. Kena penyakit yang membuat lemahnya kalian. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sebab kelemahannya. Ditanyakan oleh para sahabat, wahnu ya Rasulullah? Apa yang membuat kami lemah ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." yang membuat umat Islam terpuruk, lemah, tak berdaya, dicapi-capi oleh musuh-musuhnya dikarenakan umat Islam terjangkiti penyakit cinta dunia takut mati dua perkara yang pasti bergandengan kalau sudah terkena penyakit cinta dunia keranjingan dunia gila dunia semuanya serba dunia otomatis akan terbesit dalam jiwanya takut mati. Yang ada dalam benaknya aku ingin hidup seratus ribu tahun lagi. Nah, seribu sih kurang ya, satu sewu. Allahul Musta'an. Ternyata Yohanudina Azzaikumullah letak kelemahan kaum muslimin itu pada perkara dunia, pada perkara ekonomi justru. Ketika tertimpa penyakit cinta dunia, takut mati, itulah letak kelemahan kaum muslimin. Orang itu kalau sudah cinta dunia menghalalkan segala cara, yang halal, yang haram. Dia terjatuh. Orang itu kalau sudah cinta dunia lalai dari ibadah, lalai dari iman dan amal saleh, lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, lalai dari kekuatan inti kaum muslimin. takut mati berarti dia nggak berani untuk berjuang membela agama Allah nggak berani berkorban untuk membela agama Allah takut mati inilah letak kelemahan umat Islam dikarenakan kecinta dunia hadis yang saya bacakan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dan yang lainnya dan, dan dia sahih eh, sahih sanatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla la yanza'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum kalau kamu sudah berniaga jual beli sistem riba sistem inah bagian daripada riba. Kamu sudah mengambil ekor-ekor sapi, sudah riba dengan cocok tanam, meninggalkan perjuangan membela agama Allah, berjihad sabilillah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Tegas Rasul mengatakan demikian yang membuat muslim zalil lemah rendah hina nggak punya taring nggak punya kekuatan terpuruk terintimidasi terbolimi ternyata dikarenakan kecintaannya kepada dunia riba dengan cocok tanam dengan peternakan dengan emas dan perak bahkan sampai pada tingkat menerjang keharuman keharuman agama dalam urusan dunianya menggunakan praktek-praktek riba dan yang lain-lainnya tidak mau lagi berjuang membela agama Allah itu sebabnya mereka terpuruk Allah yang menimpakan kehinaan ini atas mereka sebagai hukuman dari Allah Azza wa tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa hingga masing-masing kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala bukan karena jumlah umat Islam itu mayoritas banyak di mana-mana eh, kaum muslimin, apalagi di Indonesia ini mayoritas. Bukan karena ekonomi, justru karena dunia itulah lemahnya kaum muslimin eh, berada. Cinta dunia. Bukan karena yang lain-lainnya. Bukan. Bukan itu sebab untuk menjayakan umat Islam. Bukan itu pula kelemahan kaum Muslim, Lemahnya umat Islam ketika mereka terjatuh dalam keharaman-keharaman agama, melanggar bimbingan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menerjang larangan-larangan Allah dan Rasulnya, ditambah lagi terjangkiti penyakit cinta dunia, takut mati, sumber kelemahan kaum muslimin. Solusinya cuma satu, seperti yang diutarakan di atas bukan solusi ekonomi bukan solusi politik bukan solusi solusi sosial budaya tapi solusinya solusi agama kembali kepada Islam yang benar mengkajinya dari sumber yang benar mengamalkannya dengan penuh keikhlasan dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkannya memperjuangkannya kembali kepada agama Allah yang Barakallahu Ini penting untuk diketahui. Jaya itu ketika kita tahu sebab kelemahan. Dengan tahu kita lemah, kita akan bisa bangkit untuk berjaya. Maka kalau kau ingin berjaya, kaum muslimin rahimakumullah, penting digalakkan di rumah-rumah kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin, di forum-forum kaum muslimin semangat untuk mengkaji agama Allah semangat belajar Islam semangat mengamalkan Islam dengan bimbingan ilmu semangat mendakwakan Islam dengan bimbingan Islam dengan bimbingan sunnah semangat semangat memperbaiki akidah memperbaiki tauhid memperbaiki keimanan semangat beramal saleh daripada kepada Allah poin-poin tadi dimulai dari individu-individu muslim dari rumah-rumahnya kaum muslimin sehingga uh, yang namanya uh, amar ma'ruf nahi mungkar tegakkan yang namanya bimbingan-bimbingan agama pengajian-pengajian daurah daurah muhadarah muhadarah galakkan tarbiyah tarbiyah islamiyah galakkan perbaiki dulu akidah umat perbaiki dulu tauhidnya umat perbaiki dulu imannya umat perbaiki dulu amal soleh mereka ibadah mereka kepada Allah Azza wa insyaallah taala sedikit demi sedikit akan hilang keterpurukan, akan hilang yang namanya kelemahan, akan semakin kokoh iman, semakin kokoh e, takwa, semakin kokoh amal solehnya, maka umat Islam akan semakin e, lama, semakin kuat, semakin kokoh, semakin jaya, dan ujungnya nanti meraih janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, teguhkan, tegakkan dikuatkan agama mereka yang Allah ridhai, diganti kondisi mereka yang dulunya mencegah, menakutkan, mengerikan, diganti dengan rasa aman, sentosa, bahagia, sejahtera dalam kehidupan dunianya, dalam e, beragama <coughs> dan juga e, di nanti di kiamat aman sejahtera dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua menjadi tanggung jawab kita. Di pundak-pundak kitalah kejayaan Islam dan kaum muslimin. Semua kembali kepada kaum musliminnya. Semua kembali kepada kaum musliminnya barakallahu fikum. Dan ingat yang merubah itu bukan kekuatan kita tapi yang merubah segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan dari kita barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum muslimin dari keterpurukannya, dari kelemahannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kaum muslimin kebahagiaan, keberuntungan dan kejayaan pada diri mereka, masyarakat mereka, bangsa dan negara mereka, jaya dunianya, jaya pula agama dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bisa saya utarakan selebihnya kita lihat pertanyaan yang diajukan ke depan yang mungkin dijawab dijawab yang nggak mungkin maka dilewatkan